إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين Kita mulai kajian ada wa dengan pembahasan korelasi antara ampunan Allah dan perintahnya halaman ke-57 untuk kitab terjemahannya Allah taala Jadi sini membahas tentang afwillah pemaafan dan ampunan dari Allah taala yang mana Allah taala disifati dengan kemaha rahmatan kemahalembutan kemaha juga maha pengampun dan maha pemurah tetapi banyak orang dari sisi itu mereka tertipu oleh pikiran mereka sendiri bahwasanya karena rahmat Allah itu sangat luas sehingga tidak masalah jika mereka bermaksiat Ya, itu banyak yang beralasan dengan rahmat Allah. Kita mulai perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah kalau Anda baca dulu Arabiknya. Wa katsirun minal juhali i'tamadu ala rahmatillahi wa 'afwihi wa karamih wa dayya'u amrahu wa nahyahu wa nasu annahu syadidul 'iqab wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند ابن Qayyim al-Jauziyah mengatakan kathirun minat juhal banyak dari orang yang bodoh i'tamadu ala rahmatillah Beri'atimad bersandar pada rahmat Allah bersandar pada rahmat Allah itu malah justru wajib bentuk tawakal dan bentuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga wa, wa karami. Jadi wa afwi bersandar juga pada ampunan Allah. Pemaafan dari Allah wa karami dan bersandar pada kemurahan Allah. Tetapi bukan dari sisi bersandarnya mereka terhadap rahmat ampunan dan kemurahan Allah yang tercela. Tetapi mereka mengiringi persandaran tersebut dengan tadi' wa dayya'u amrahu wa nahyahu mereka menyandingkan bersandar pada rahmat ampunan dan kurnia Allah dengan mengabaikan perintah dan larangan jadi berbuat semaunya ya, berbuat semaunya melanggar peraturan namun bersandar pada rahmat ampunan dan kemurahan Allah Ibarat kalau misalnya kita punya pemerintahan pemerintah, punya presiden dan para menteri, mereka ini sangat baik. Sangat-sangat baik ya. Tetapi kita ya kita selagi mengharapkan kebaikan mereka, kita berbuat uh, sesuatu yang merugikan negara misalnya. Dan tidak mengindahkan peraturan-peraturan negara. Nah kan ibarat apa penjilat atau semacamnya kan. Ini yang dibahas eh, di kitab ini atau di halaman ini. Sebagian orang mereka tidak peduli dengan amr dan eh, nahi. Tetapi dengan ketidakpedulian mereka, mereka tetap bersandar pada rahmat ampunan dan kemurahan Allah. wanasu annahu syadidul iqab. Mereka lalai terhadap kenyataan bahwasanya Allah syadidul iqab, siksa Allah yang sangat pedih. Wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Bahkan sisa siksanya Allah bagi orang-orang yang berbuat dosa tidak bisa ditolak. Ada dua, berarti ada dua poin kelalaian orang-orang ini ya yaitu poin pertama Allah Ta'ala memiliki ikab yang syadid Hukuman yang pedih Itu poin yang dilalaikan Poin kedua yang dilalaikan bahwasanya jika Allah Ta'ala menghendaki siksa pada orang yang berbuat dosa maka tidak mungkin bisa ditolak ya la mani alima autaitah tidak ada pencegah kalau misalnya memang engkau ingin memberikan di antara memberikan azab maka tidak ada yang bisa mencegah jadi dua poin ini dua poin kelalaian mereka. Sehingga akibat dari lalai akan dua poin ini, mereka pun mengabaikan perintah dan larangan tapi masih saja mengharapkan rahmat ampunan dan kemurahan. Wa i'tamada 'ala al-'afwi ma'al israri 'ala dhanbi Ini kaidah. Man i'tamada barang siapa yaitu orang yang bersandar ala al-afwi bersandar pada ampunan Allah ma'al isr ma'al israri ala dzambi tetapi diselingi dengan israr israr itu artinya terus menerus ya jadi ada istilah namanya israr hamzah sad ra alif ra asr yusiru israran yang maknanya adalah terus-menerus. Terus-menerus pada apa? Al-israr ala dhanbi. Terus-menerus berbuat dosa. Nah, terus-menerus berbuat dosa. Israr ala dhanbi bahwa kal mu'anid. Orang yang uh, bersandar pada ampunan Allah tetapi terus-menerus berbuat dosa, bahwa kal mu'anid, maka dia seperti seorang mu'anid. Mu'anid itu adalah orang yang membangkang, orang yang membangkang. Layaknya seorang pembangkang. Jadi orang yang bersandar pada rahmat, ampunan, kemaafan dari Allah, tetapi tetap aja dia konsisten berbuat dosa itu seperti pembangkang. Dan nah, itu tidak masuk akal kalau misalnya dia terus-menerus berbuat dosa dan sambil mengharapkan ampunan Allah bagaimana Allah taala akan mengampuninya ya jadi israr dalam dzan terus-menerus perbuatan berbuat dosa itu menghalangi ampunan Allah justru kemudian qala ma'ruf seorang bernama ma'ruf berkata rajauka li rahmatin لرجاؤك لرحمة من لا تعطيه من لا تطيعه من الخذلان والحمق رجاؤك harapan kamu لرحمة من man la tuti'uhu harapan kamu terhadap rahmatnya zat yang tidak kamu patuhi justru itu minal khidlan merupakan kebodohan wal humq dan kehinaan atau ke kedunguan harapan Anda terhadap Allah yang Anda tidak patuhi itu adalah kebodohan dan kedunguan. Wa qala ba'dul ulama sebagian ulama mengatakan man qata'a 'udwan minka fid dunya bi sarqati thalathati darahim la ta'manu an takuna 'uqubatuhu fil akhirati ala nahwin min hadha. Siapa saja di antara kalian yang terpotong tangannya di dunia karena mencuri tiga dirham, janganlah merasa ma'amah, jangan pernah merasa aman. Sebab mungkin saja hukumannya di akhirat nanti benar-benar akan setimpal dengan perbuatan tersebut. Dipahami di sini dia iya. udah dipotong tangannya dapat hukum had dapat hukum had kalau misalnya kita kan pikirannya seorang kalau sudah mendapatkan hukuman had karena motong eh, karena mencuri atau karena berbuat zina atau karena berbuat bugot yaitu uh, memberontak ya atau menjadi begal ya tapi begal tidak ada hadnya sebenarnya atau adanya kisos ya maka jangan pernah merasa aman dengan itu karena apa karena di sini katakan mungkin saja mungkin saja hukuman di akhirat nanti benar-benar akan setimpal dengan perbuatan tersebut jadi jangan merasa aman sudah dihapuskan dosanya tapi ya harusnya Pak benar-benar istighfar terus ya benar-benar terus istighfar Masya Allah Khalid Tafadhol Khalid Assalamualaikum eh, sekali lagi kita bilang siapa saja di antara kalian yang terpotong tangannya di dunia karena mencuri tiga dirham ya itu kan had itu kan ada batasannya sampai dia dipotong tangannya. Jangan pernah merasa aman. Oh, berarti kalau kita udah dihukum di dunia dengan hukuman had itu belum mengamankan posisi kita di akhirat. Sebab mungkin saja hukuman di akhirat nanti benar-benar akan setimpal dengan perbuatan tersebut. Baik, kemudian Waqila lil Hasan ada seseorang bertanya kepada Hasan Al Hasan Al Basri Naraka tawil al buka wahai Al Hasan kami lihat kamu itu sering banget menangis. Kami melihatmu sering menangis. Maka qala Hasan berkatalah Hasan, "Akhafu an yatrahani fin nar wa la yubali." Kenapa ya Hasan kamu sering menangis? Al Hasan menjawab, "Aku takut Allah taala melemparkanku ke dalam neraka sedang dia tidak peduli." Itu Al Hasan Al Basri berpikir seperti itu. Aku takut Allah melemparkan saya. Saya takut Allah melemparkan saya ke dalam neraka dalam keadaan Allah Taala tidak lagi peduli sama saya. Pernah kita bayangkan gak gimana kalau misalnya kita terlempar jauh, terdampar jauh. Misalnya sebelum tidur atau ketika tidur kita terlempar ke neraka dalam keadaan tidak ada satupun yang peduli sama kita. Nah itu yang di dirasakan oleh Al Hasan sehingga sering sekali Al Hasan Al Basri rahimahullah menangis. Wa kana yaqul ia juga pernah berkata, "Inna qauman alhathum amaniyu al-maghfirah hatta kharaju min ad-dunya bighairi taubah." Sungguh terdapat suatu kaum yang mereka dilalaikan oleh angan-angan mereka sendiri akan ampunan Allah. Sebab di sini um, mengharapkan ampunan Allah itu tidak selamanya harapan yang baik loh. Bisa saja itu hanyalah angan-angan. lo kok bisa aja? Bisa aja. Bisa aja itu hanyalah angan-angan. Sehingga mereka terlalaikan dan tertipu oleh angan-angan mereka eh, sampai apa? Mereka meninggal dunia tanpa bertaubat. Akibat dari apa? angan-angan aja amani kita tahu ada ya amani dalam alam Islam atau dalam dalam agak dalam bahasa ada namanya amani ada yang namanya roja roja itu harapan yang eh, ditingkahi setelahnya eh, langkah konkret untuk menuju tujuan itu roja tapi ada amani amani itu adalah angan-angan semata. Dia berharap tetapi tidak disikapi setelahnya langkah konkret untuk menuju apa yang terharap. Nah, orang ini, orang kaum ini dilalaikan oleh angan-angan akan ampunan Allah sini sini. Sini. Jangan di kitab. Nah, uh, Kaum yang dilalaikan oleh angan-angan akan ampunan Allah. Karena dilalaikan, maka mereka pun meninggal dunia tanpa bertaubat karena berbuat apa tadi isror terhadap zanb, terhadap dosa, terus-menerus berdosa. Ya. Salah seorang berkata, hmm, yaqulu ahaduhum seorang dari mereka yaitu dari salaf berkata, la أحسن الظن بربي وكذب لو أحسن الظن لو أحسن الظن لا أحسن العمل Hal ini disebut kenapa kenapa kenapa kayak gitu kenapa kok ada harapan ada angan-angan untuk diampuni Allah tetapi eh, meninggal dunia tanpa pernah bertaubat disebabkan saya berbaik sangka kepada Rob saya. Oh, kok bisa gitu? Bukankah kita diminta disuruh Allah Allah, janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah dalam hadis. Tapi kok di sini kok berbaik sangka kepada Allah malah tercela. Nah, hal ini disebabkan aku berbaik sangka kepada Robku, namun ternyata merupakan pernyataan dusta. Jadi nggak semua klaim kita tentang harapan kita kepada Allah itu nggak semuanya benar. Ternyata ada kadang berdusta kita saya pasrah kepada Allah saya ikhlas billahi taala saya tawakal kepada Allah tapi dusta dan Allah Maha tahu akan kedustaan itu Dan di sini ada orang yang uh, saya berbaik sangka husnuzan kepada Allah tapi ternyata bohong kenapa kok disebut bohong sekiranya orang-orang itu orang itu benar-benar berbaik sangka kepada Allah tentu akan memperbaiki amalannya. Nah, berarti orang yang bilangnya berbaik sangka kepada Allah namun dia tetap buruk amalannya ini berarti dusta. Ya enggak? Saya bilang, insya Allah lah, insya Allah Allah pasti akan memberikan saya rezeki. Saya berbaik sangka kepada Allah, tapi dia nggak pernah kerja ini bohong berarti. Ya kan? Nah, berarti berbaik sangka kepada Allah itu tidak sekedar klaim, melainkan harus ada hamalan yang diperbaiki. Adapun jika dia mengklaim saya husnul kepada Allah dan pasti Allah akan merahmati saya, maka pasti uh, maka dan dan kemudian dia tidak menyelingi dengan amalan yang saleh maka dia hanyalah itu hanyalah kedustaan. Tapi uh, tolong di SMS ini kasih tahu alamatnya atau atau boleh, boleh antum telepon aja. Ah, uh, tapi di luar di luar sini. Oke. Okay. <clears throat> Kemudian di sini seorang laki-laki bertanya kepada Al Hasan, "Wahai Abu Sa'id, apa yang harus kami perbuat saat berkumpul dengan suatu kaum yang menakut-nakuti kami sampai hati kami hampir terbang. <laughs> Jadi gimana nih? Kalau misalnya kita berkumpul dengan ada orang-orang kaum ya. Eh maaf, eh ini Khalid Khalid, Khalid. jangan di telepon. Nanti putus koneksinya. SMS ah, ah. aja. Sorry ya. Uh, eh, Tem kasih tahu di sini masjid apa namanya di Cilangkap Mas Sapi ya Hah. masuk aja gitu sebenarnya sampai ketemu mas musola hmm Gangumi kalau mau ada HP yang buat telepon silakan sih hmm. seorang laki-laki di sini bertanya wahai Abu Said apa yang harus kami perbuat ketika kami berkumpul dengan suatu kaum yang bikin kita ketakut sampai hati kita tuh hampir terbang. Maka dijawab oleh Al Hasan Al Basri, demi Allah, sesungguhnya berteman dengan suatu kaum yang menakut-nakutimu hingga akhirnya kamu menemukan rasa aman itu lebih baik daripada kamu berteman dengan sekelompok orang yang membuatmu merasa aman namun pada akhirnya kamu dikejar-kejar oleh perkara-perkara yang menakutkan. Wah, ini kalimat yang bagus banget nih. Kamu berteman dengan orang yang bikin kamu takut sampai akhirnya kamu menemukan perasaan aman itu lebih baik daripada kamu berteman dengan sekelompok orang yang membuatmu nyaman, merasa aman namun pada akhirnya kamu dikejar-kejar oleh perkara-perkara yang menakutkan. Jadi berteman dengan teman-teman yang soleh dan menasihati dan mengungkap keburukan kita atau aib kita itu lebih baik daripada berteman dengan para penjilat yang mengungkap kebaikan-kebaikan kita tapi ternyata ada udang di balik batu. Soalnya ini ini antum ah, dia dia sayang banget soalnya sama kajian. Nah, baik, kita lanjutkan. Wa qad thabata fi sahihain disebutkan dalam sahihain dari Usama bin Zaid ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa fin nar fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru fin nar kama yaduru al-himaru birahah fayatufu bihi ahlun nar fayaqulun ya fulan ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر استغفر الله فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه ما شاء الله ini hadis hadis keras seorang pria didatangkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka isi perutnya terburai. Yang di, di, di neraka isi perutnya terburai dan ia berputar-putar di neraka seperti keledai yang berkeliling pada batu penggiling gandum. Lalu ia dikerumuni oleh penghuni neraka nih. Mereka berkata, "Wahai fulan, what happened to you?" Apa yang terjadi padamu? Bukankah kamu dulu waktu di dunia menyuruh kami berbuat kebaikan dan mencegah kami dari perbuatan keji? Ia menjawab, Sesungguhnya aku dahulu menyuruh kalian berbuat baik, namun aku tidak mengerjakannya. Aku pun mencegah kalian dari berbuat keji, namun aku malah melakukannya. Keras nih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini bagi kita terutama dai, ustadz, kiai dan dan seterusnya tanggung jawabnya itu sangat berat. Atak nasa nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kan? Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan sedangkan kalian malah justru lupa akan diri kalian padahal kalian membaca Alkitab apakah kalian tidak berakal tidak berpikir Imam Ahmad menyebutkan hadis Abu Rafi' ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan Al-Baqi' lalu berkata cis cis maksudnya Kata ini menunjukkan rasa tidak suka dan benci. Beliau, eh, aku mengira ucapan tersebut ditujukan kepadaku karena ketika lewat kuburan, ya Abu Rafi' ada yang ada yang telepon itu. Angkat aja. ya Uh, di sini uh, uh, Abu Rafi' dengan Rasulullah SAW. Lalu melewat kuburan itu, lalu Rasulullah berkata, "Cis, cis itu seperti uh, ungkapan benci, nggak suka. Aku mengira ucapan tersebut ditujukan kepadaku. Beliau berkata, "Bukan kamu yang aku maksud, tetapi penghuni kubur itu. Aku mengutusnya untuk mengambil zakat dari keluarga fulan." Namun ia mengambil sebuah pakaian darinya. Sekarang ia dikenakan pakaian yang serupa dengan dari api neraka. Di sini gimana? penghuni kubur ya waktu itu pernah waktu masa hidupnya itu diutus oleh Rasul untuk mengambil zakat dari keluarganya fulan. Namun ia mengambil sebuah pakaian dari pungutan zakat itu. Sekarang ia dikenakan pakaian yang serupa dari api neraka. Jadi gulul gitu apa namanya? Dia melap, nilep nilep. Ini teguran juga nih ini hadis riwayat Ahmad. Ini teguran misalnya ada orang atau atau, atau pihak musola atau masjid itu pengurus zakat, amil zakat nilep dari zakatnya tanpa kesepakatan. Kan kalau misal memang sudah diatur misalnya amil zakat sekian, gitu kan, nggak masalah. Tapi ini ada amil zakat yang ngambil misalnya ngambil berasnya 2 liter misalnya. Nah, itu ancaman di sini kalian nyuri. Nah, dia mencuri. Nah, itu akan menyebabkan azab kubur. Ya, jadi salah satu penyebab adanya azab kubur adalah mengambil harta zakat. Ya. Kemudian, masyaallah yang satu ini. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum بمقاريض من من نار فقلت من هؤلاء فقالوا خطباء من أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون Pada malam Isra Mi'raj Aku melewati suatu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting dari api neraka Alhamdulillah Bibir mereka digunting dengan gunting dari api neraka. Aku bertanya, siapakah mereka? Mereka adalah Jibril dan para malaikat menjawab. Afwan, mereka astagfirullahaladzim. Mereka itu Jibril dan para malaikat menjawab para khotib, tukang khutbah dari umatmu di dunia. Uh, tukang khutbah, dai, ya, ceramah, pemateri, kajian, mereka menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan namun mereka melupakan dirinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Ini berat. Tidakkah mereka berpikir masih dalam Musnad Imam Ahmad radhiyallahu an dari Anas radhiyallahu an ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lamma urijo bi marartu qaumin lahum alfaru min nuhasin yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum." فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم Tatkala aku dimi'rajkan aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga yang mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Aku pun bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Yang menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia itu." Melakukan ghibah dan menodai kehormatan mereka. Bagaimana kalau misalnya khotib tersebut juga melakukan ghibah? Dai, tukang ceramah nggak mengamalkan ilmu, nggak mengamalkan ceramahnya, ribah pula. Banyak sekali berarti hukumannya dua ini aja udah siksaannya besar banget ya. Ya. Disebutkan pula dalam kitab yang sama yaitu Ustadz Ahmad dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Nabi sering mengucapkan Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Faqulna ya Rasulullah آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء Sering Rasulullah SAW berdoa dengan gini, Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ini sunnah Nabi SAW. kita berdoa juga, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Engkau ya Allah yang membolak balikkan hati. Tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Karena kita nggak tahu besok kayak gimana. Kami pun yaitu para sahabat menyahut, "Wahai Rasulullah, kan engkau tahu ya Rasulullah. Aman nabika wa bima Kami beriman kepada engkau ya Rasulullah dan beriman kepada apa yang kau bawa ya Rasulullah. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Padahal dengan keimanan kami seperti ini tuh sahabat kayak gitu. Maka beliau berkata, menjawab na'am, iya, saya khawatir terhadap kalian. Kenapa? Innal quluba baina isba'aini min asabi'illah. Hati itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Hati itu walaupun kita memilikinya tetapi tetap pengaturannya itu Allah yang membolak-balikannya sehingga bagaimanapun kita tidak tahu apa keadaan hati kita besok yuqallibuha kaifa dia membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya nah jika kita tahu itu bahwasanya hati kita itu yang menguasainya adalah Allah maka kita minta kepada sang penguasa untuk menetapkan hati kita di atas keimanan dan di atas agama yang benar. Disebutkan juga dalam kitab tersebut dalam Musnad Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, "Ma liya lam ara Mikaila dahikan qat." Qala, "Ma dahika منذ khuliqatin nar." Rasulullah berkata kepada Jibril, Mengapa aku belum pernah melihat malaikat Jibril itu tertawa sedikit aja ketawa gitu? Maka Jibril menjawab Jibril menjawab nih, "Ma dhahika mundu khuliqatin nar." Menjawab tentang dirinya nih. Dia tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Jadi besar ya jin malaikat Jibril salam besar dan gak pernah tertawa setelah neraka diciptakan. Di dalam Sahih Muslim juga dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar, fayusbaghu fin nari sibghah, thumma yuqalu lah, ya bna Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط dihadirkan salah seorang calon penghuni neraka yang sewaktu di dunia adalah orang yang paling mendapat paling banyak dapat kesenangan. Lantas ia dicelupkan nanti di dalam neraka. Loh, sekali celupan Allah tanya, "Wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat suatu kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan suatu kesenangan?" Ia menjawab, "Demi Allah tidak pernah wahai Rabbna." Di sini dia udah dikasih banyak kesenangan, dia dicelupkan di neraka, Udah ditanya, kamu pernah melihat kebaikan? Yang menjawab, tidak pernah ya Rob. Kemudian selanjutnya, dihadirkan salah seorang calon penghuni surga yang sewaktu di dunia adalah orang yang paling sengsara. Lantas ia dicelupkan ke dalam surga. Dicelupkan ke dalam surga. Sekali celupan. Lalu ditanya, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kesengsaraan? Apakah kamu pernah mengalami penderitaan? Yang menjawab, demi Allah, tidak pernah wahai Robku. Aku tidak pernah mengalami kesesaran dan aku tidak pernah melihat penderitaan. Ini syukur kita di dunia dan kufur kita di dunia itu sangat berpengaruh nanti. Sehingga misalnya ketika kita mendapatkan kesenangan di dunia maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya sehingga nanti ketika ditanya kepada Allah ketika nanti di akhirat maka kita tidak dicelupkan di neraka. Jadi orang-orang yang uh, kufur nikmat itu nanti akan dicelupkan di neraka dan mereka akan kufur terhadap nikmat tersebut sampai sampai di neraka. Ini eh, aromanya agak kurang bagus karena kalau udah musim hujan apa gotnya agak ini beraroma ya. Baik. Uh, eh, Insya Allah kita untuk pagi ini ada wadawa sampai poin itu dulu uh, halaman 61 ya yeah. pada Senin mendatang insya Allah kita akan melanjutkan dimulai dari di dalam Al-Musnad dari Al-Bara bin Azib setelah ini insya Allah sekitar 10 menit kemudian kita akan melanjutkan kajian fikih doa dan zikir doa kesedihan insya Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ada koneksi internet antum